mempersembahkan mahkota Mayangkara dari Tutur Pinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Negara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. seri ke-25 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Begis Paliama sebagai Wali Kadep, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Hari Laksono sebagai Rakeh Pemintihan, Susi... Arya Dwi Pangga melangkah terseok-seok di jalan-jalan desa Pongki. Dia merasa ketakutan. Dia tahu bahwa sangat berat untuk hidup di tengah masyarakat bebas. Dia pernah merasakannya Bahkan dia pernah terancam nyawanya karena kelaparan di tengah jalan. Dan sekarang Arya Dwi Pangga menghadapi persoalan yang sama. Persoalan perut, persoalan sesuap makanan dan seteguk minuman. Hei, eh, siapa kau? Mau apa? Ada keperluan apa? Uh, maaf, Pak. Saya mohon bantuan Bapak. Setiap orang datang minta bantuan. Mereka pikir aku ini Dewa Brahma. Eh, bantuan apa yang kau inginkan? Ampun, Pak. Saya membutuhkan pekerjaan. Kau mau bekerja apa? Huh? Melihat saja kau tidak bisa. Mau kerja apa? Eh, sudahlah. Cari saja pekerjaan di tempat lain. Kau datang hanya akan membawa sial. Aku tidak bisa menampungmu di rumahku. Cari di tempat lain sana. Arya Dwi Pangga menangis di dalam hati. Sementara itu jauh di dalam perutnya rasa lapar mulai menggerayangi. Kerongkongannya terasa kering dan keringat dingin mulai keluar. Arya Dwi Pangga meninggalkan halaman rumah warga desa Pongging, kemudian kembali menyusuri jalanan berbatu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Syair. Ya, syair. Dia mempunyai keahlian membuat syair. Oh, iya, aku mempunyai keahlian. Iya, Begini-begini aku masih mempunyai keahlian yang tidak semua orang memilikinya. Aku dapat membuat syair. Nah, siapa tahu aku dapat menjual keahlianku membuat syair. Baiklah, aku akan mencobanya. Setitik harapan muncul di lubuk hati Arya Dwi Pangga. Dia mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian dia sudah sampai di depan sebuah warung minum. Permisi Pak, syair yang dapat mengetuk hati setiap sambil menggendong setumpuk penderitaan. Air matamu sudah kering, sirna dihisap panasnya hawa bumi manusia. Keringatmu bercucuran, membasuh tubuh kotor berdebu, membasuh dosa-dosa di masa lalu. Menangislah, jika kau masih bisa menangis, dan tersenyumlah jika kau masih bisa tersenyum. Tertawalah sepuas-puasmu, mentertawakan penderitaanmu sendiri. Ambillah cermin, tataplah wadimu sesungguhnya. Wajahmu kuyu layu. Apa yang kau bicarakan ini, Hegem Siti? Uh, maaf, Bu. Saya baru saja membacakan sebuah syair. Ah, syair? Apa itu syair? Dapat membuat perut menjadi kenyang. Apakah dia dapat membuat orang menjadi kaya, ha? Uh, maaf, Bu. Syair hanyalah sekumpulan kata-kata. Tapi orang dapat belajar banyak dari sebuah syair. Tai kerbo, tai kucing bau asem. Aku tidak butuh syair. Aku ini orang dagang. Aku butuh keuntungan dan bukan setumpuk kata-kata kosong. Hah, sudahlah, pergi sana. Makan syairmu. Tapi Bu, syair saya tadi sangat bermutu. Apakah ibu tidak dapat menangkap sari-sari pelajaran di dalamnya? Masa bodoh dengan sair-sairmu itu. Orang lagi susah, disuruh mendengarkan sair-sair susah. Setiap hari kita-kita ini, orang kecil ini sudah susah. Jangan membuat sair yang susah-susah. Buatlah sair yang bersemangat, yang gembira, yang dapat membawakan harapan-harapan baru. Syair apa itu tadi? Merangkak di malam gelap sambil menggendong setumpuk penderitaan dong sitaanmu, irit menderitaanmu itu. Kau pasti hanya kerja, mau anaknya sendiri saja, sepi. Kembali Arya Dwi Pangga menangis di dalam hati. Hatinya menjerit, hatinya terluka, Hatinya sakit bagaikan disayat-sayat sempilu. Perlahan-lahan dia melangkah dengan kontai meninggalkan warung minuman. Tapi dia masih ingin mencoba sekali lagi. Dan untuk itu dia mempersiapkan syair yang lain. Syair yang membawakan suasana riang gembira, penuh semangat. Dan Arya Dwi Pangga berjalan tertatih-tatih menuju sebuah rumah minum yang lain. Permisi, Pak. Syair adalah barang yang langka. Sekalipun hanya sekumpulan kata-kata, syair syarat mengandung pelajaran yang berharga. Dalam kesempatan ini, saya ingin membacakan syair untuk Bapak dan untuk siapa saja yang sempat mendengarnya. Matahari bersinar cemerlang, permukaan telaga berkilau-kilauan, hidup terasa nyaman, udara segar, dan semua kesulitan bergerak menepi. Dewa Wisnu turun ke muka bumi membagi-bagi keadilan kepada sesama hidup. Negeri aman sentosa, subur makmur ada orang susah. Tak ada pengangguran, anak sawah mulai air yang turun dari langit. Air yang membasuh kehidupan ini dengan kesegaran abadi. Bulan muncul di ranting-ranting pohon. Seorang bapak menembangkan sebuah kidungan untuk anaknya. Dan seorang ibu menjahit pakaian di dalam biliknya. Alam tenang, perampok-perampok bertobat, para penjahat menyarungkan pedang dan menyerahkan diri sambil merintih-rintih minta diampuni. Orang-orang kaya murah hati, Raja bersikap adil dan bijak. Para pejabat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk rakyat. Dan rakyat menjalankan tugas dengan baik. Semua teratur. Semua berjalan seperti cakra manggilingan. Tak ada cacat celah. Tak ada wajah-wajah yang murung. Semua wajah berwarna hijau daun. Segar dan riang. Angin datang membelai membisikkan harapan-harapan. Harapan bagi seluruh manusia di muka bumi. Eh, diam, diam. Siapa kau ini? Hah? Kamu ini orang gila? Apa orang yang tidak waras? Apa kamu ini sedang kesurupan demi? Hah? Saya, saya baru saja membacakan sebuah syair. Omong kosong, omong kosong. Kau sengaja mengejek aku ya? Tidak, Tuhan. Saya tidak bermaksud mengejek. Sungguh, saya tidak bermaksud mengejek siapa-siapa. Saya hanya sekedar membuat syair. Saya tidak mempunyai keahlian apa-apa selain membuat syair. Barangkali Tuhan mau bermurah hati. Berilah saya sepotong makanan dan seteguk minuman. Tidak butuh, tidak butuh. Aku tidak butuh menolong orang seperti kamu. Bicaramu ngawur, Oh, iya, ah, tentu saja, tentu saja. Matamu buta. Pantas kamu tidak melihat kenyataan yang sedang ada. Lihatlah, anak-anak kecil bermain-main di halaman telanjang dada. Lihatlah, ibu-ibu bekerja di sawah dari pagi sampai sore membantu suaminya. Mereka semuanya, mereka bekerja tanpa kena lelah. Ampun Tuhan, sungguh saya tidak bermaksud mengajak siapa-siapa. Saya hanya sekedar membuat syair. Saya tidak mempunyai keahlian apa-apa selain membuat syair. Barangkali Tuhan mau bermurah hati. Berilah saya sepotong makanan dan seteguk minuman. Tidak butuh, tidak butuh. Aku tidak butuh menolong orang seperti kamu. Bicaramu ngawur. Oh, iya, uh, tentu saja, tentu saja matamu buta. Pantas kamu tidak melihat kenyataan yang sedang ada. Lihatlah, anak-anak kecil bermain-main di halaman telanjang dada. Lihatlah, ibu-ibu bekerja di sawah dari pagi sampai sore membantu suaminya. Mereka semuanya, satu keluarga bekerja membanting. Mereka bekerja tanpa kena lelah. Sedangkan itu, Ampun, Pak. Harap aku mau memberimu. Sekalipun hanya sekerat makanan. Dengar. Tai kerbau itu lebih berharga dari sairmu. Sairmu tidak laku dijual setengah kepeng. Sedangkan tai kerbau itu masih berguna untuk pupuk tanaman. Kau tahu itu? Iya, Tuhan. Saya tahu. Saya tahu. Sair saya memang tidak berharga. Tidak laku dijual setengah kepeng pun. Kalau sudah tahu, cepat tinggalkan tempat ini. Dan ingat nasihatku baik-baik. Syair itu barang mewah. Dan di tempat-tempat seperti ini, tidak ada barang mewah yang laku dijual. Sudah, sana pergi. Ada-ada saja. Orang dagang lagi rugi terus. Ada-ada saja. Kalau membuat sair bisa mendatangkan uang, Tak ada orang mau bercocok tanam. Tak ada orang mau menjadi prajurit. Tak ada orang mau memeras keringat dan memating tulang. Semuanya akan membuat sair. Suruhan satu tanpa membawa ayah. Aku harus dapat mengecoh Bapak Wali Kadep. Dia tidak boleh terus-menerus mengikuti aku. Nah, aku akan mengambil jalan pintas. Bapak Wali Kadep pasti kehilangan jejak. Ayu Wandira yang masih terus berusaha datang berlari-lari. Oh, rasanya mau putus jantungku. Oh, oh, di mana bocah itu? Oh, tadi kulihat bayangannya melintas di sekitar tempat ini. Aduh, tapi tiba-tiba saja dia lenyap. Oh, benar-benar gadis keras kepala. Wataknya sama persis dengan ibunya. Pendiriannya kokoh bagaikan batu karang. Hatinya keras bagaikan sekumpal padas. Tapi, tapi aku harus dapat menemukannya. Aku akan mencari terus. Aku harus dapat menemukan Ayu dan membawanya kembali ke Pasuruan Satu. Ayu! Sementara itu, Meisin gelisah di ruangan serambi pondoknya. Dia nampak cemas. Dia takut Ayuan tidak mengalami bahaya di jalan. Rakeh Pamintihan diam-diam mendekatinya. Ah, sudahlah Nyai, sebaiknya Nyai istirahat saja. Ini sudah malam Nyai. Bagaimana aku bisa istirahat dengan tenang Bapak Rakeh Pamintihan? Ayu Wandira masih juga belum kembali. Mungkinkah Bapak Wali Kadep gagal membawanya kembali? Ah, saya tahu watak Wali Kadep, Nyai. Dia itu tidak kenal putus asa. Dia pasti berhasil membawa putrimu kembali. Tapi sampai sekarang mereka belum kembali, Bapak. Ya, kita tunggu saja sampai besok pagi, Nyai. Kalau mereka besok pagi masih juga belum kembali, ya terserah Nyai. Mungkin Nyai bermaksud menyusul mereka. Aku menyesal sekali. Aku tidak tahu bahwa Ayu akan nekat seperti itu. Ya, siapa yang tidak merasa merasai tiba melihat kesusahan yang dihadapi ayah kandungnya. Saya dapat mengerti perasaan Ayu. Saya dapat memahami gejolak jiwa seorang gadis remaja. Iya, terima kasih Bapak Raki Pamintihan. Baiklah, kita tunggu saja sampai besok pagi. Ya, ab. itu Arya Dwi Pangga tidur meringkuk di balik sebongkah batu. Kanan kirinya banyak tumbuh rumput ilalang. Arya Dwi Pangga masih belum keluar dari desa Pongging. Pagi hari dia terbangun oleh sengatan cahaya matahari yang hangat. Begitu terbangun dia menyadari bahwa perutnya sangat lapar. Dia lalu berusaha untuk bangkit. Tubuhnya merasa lemah, tapi belum sampai berdiri tegak. Mendadak seorang laki-laki menghampirinya dan menyapanya dengan kasar. Hei, gelandangan hina, penyair sinting, jangan pergi dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kau mempunyai urusan denganku. Oh, siapa tuan ini? Ah. Ada apa tuan? Jangan pura-pura bodoh. Kemarin kau mencoba menjual sair-sairmu itu. Kau masih ingat? Oh, iya, saya masih dapat mengenali suara tuan. Ah, apakah tuan pemilik rumah minum itu? Ya, syukur kalau kau masih dapat mengenali suaraku. Sekarang kau harus mengakui perbuatanmu, penyair sinting. Ayo, jawab pertanyaanku. Bukankah kau mencuri sepotong makanan dari warungku? Hah? Mengapa kau diam saja? Ayo jawab. Kau telah mencuri makananku, kan? Tuan, saya tidak pernah mencuri makanan Tuan. Jangan berdusta kau. Akui saja perbuatanmu. Rupanya kau hanya berpura-pura saja. Kau berpura-pura menjual baik-baik sair, tapi ternyata kau seorang pencuri tengi. Jelas kau ini seorang pemalas. Kau malas bekerja. Dan kau mencari kesempatan untuk mencuri barang milik orang lain. Oh, sungguh, Tuhan, Saya tidak pernah mencuri makanan Tuhan. Bahkan sampai sekarang ini pun, saya masih kelaparan. Saya tidak pernah mencuri, Tuhan. Saya tidak berani melakukannya. Saya takut saya ini orang susah. Tanpa mencuri pun saya sudah hidup dengan susah. Apalagi harus ditambah dengan mencuri. Oh, sungguh hinanya hidup saya ini, Tuan. Sungguh nistanya. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Sekarang kau menyusun baik baik sair lagi. Tapi aku tidak akan terpengaruh. Aku ini orang dagang. Hatiku sudah kebal. Aku tidak akan bisa terpengaruh dengan kata-kata yang memelas Hai penyair sinting, kau boleh dapat membuat sair yang meruntuhkan air mata seluruh rakyat Majapahit ini. Tapi aku tidak akan terpengaruh. Sekarang ini bagiku, aku sedang berhadapan dengan seorang pencuri busuk. Ayo, gelandangan hina, akui saja perbuatanmu. Atau kau ingin kuseret ke balai desa dan kubawa menghadap kepada kepala desa? Supaya tubuhmu hancur, lumat, dipukul dan ditendang orang-orang desa. Ampun Tuhan, jangan. Saya jangan dibawa ke balai desa. Saya tidak pernah mencuri. Saya tidak berani melakukannya. Saya ini seorang penakut Tuhan. Saya seorang pengecut. Mana mungkin saya berani mencuri? Lebih baik saya mati kelaparan daripada harus mencuri. Ah, pintar bicara kau. Hah? Dasar penyair. Sekarang rasakanlah pukulan-pukulanku. Daripada orang desa itu yang menghajarmu, lebih baik aku sendiri. Oh! <laughs> Pemilik rumah minum itu nampak sangat geram. Dia segera menghajar Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga mencerit-cerit kesakitan sambil berusaha menangkis pukulan ataupun tendangan. Wajahnya segera menjadi bengkak, mulutnya berdarah, dan beberapa kali tubuh Arya Dwi Pangga terpelanting jatuh bergulingan di atas tanah. Tapi pemilik rumah minum itu nampaknya belum puas. Dia terus menghajar, menghajar, memukul dan menendang. Dan saat berikutnya, orang-orang desa berdatangan. Aduh, sungguh sial nasibku ini. Oh, para dewa. Ampunilah dosa-dosaku para dewa. Hei, tidak usah menyebut-nyebut dewa. Kalau kau dapat membela diri, ayo lakukanlah. Mungkin kau dapat membela diri dengan sair-sairmu itu. Apakah benar dia telah mencuri makananmu? Oh jelas, jelas sekali. Kemarin dia datang ke rumahku dan membacakan baik-baik sair. Dia minta supaya diberi sepotong makanan dan seteguk minuman sebagai imbalan. Tapi aku menolak. Dia merintih-rintih, katanya dia kelaparan. Dan aku tidak peduli. Ya, untuk apa mempedulikan seorang malas? Salah dia sendiri. Kalau dia mau bekerja seperti orang-orang lain, kalau dia mau hidup baik, dia tidak akan kelaparan. Karena itu aku tetap menolak memberikan sepotong makanan. Nah, nasibku ini. Oh, para dewa. Ampunilah dosa-dosaku para dewa. Hei, tidak usah menyebut-nyebut dewa. Kalau kau dapat membela diri, ayo lakukanlah. Mungkin kau dapat membela diri dengan sair-sairmu itu. Apakah benar dia telah mencuri makananmu? Oh jelas, jelas sekali. Kemarin dia datang ke rumahku dan membacakan baik-baik sair. Dia minta supaya diberi sepotong makanan dan seteguk minuman sebagai imbalan. Tapi aku menolak. Dia merintih-rintih, katanya dia kelaparan. Dan aku tidak peduli. Ya, untuk apa mempedulikan seorang malas? Salah dia sendiri. Kalau dia mau bekerja seperti orang-orang lain, kalau dia mau hidup baik, dia tidak akan kelaparan. Karena itu aku tetap menolak memberikan sepotong makanan. Nah, setelah dia pergi, Ternyata ada beberapa... Tunggu saja! Sungguh akan Aduh, aduh! tunggu dulu. Aku juga minta bagian. Belum lama kain istriku juga hilang di jemuran. Pasti orang ini juga yang mencurinya. Ya. kalau begitu tunggu apa lagi? Pukul saja. Pukul saja sampai hidungnya penyok. Ah, kukira tidak usah. Rugi memukul orang buta seperti ini. Kalau saya pukul, dia bisa mati. Sebaiknya kita bawa saja ke balai desa. Kita serahkan kepada Bapak Kepala Desa. Untuk apa? Untuk apa? Kita pukul saja dia di sini beramai-ramai. Kalau kita serahkan kepada Bapak Kepala Desa, aku takut Bapak Kepala Desa akan terpengaruh. Dia pintar sekali berkata-kata. Dia pintar sekali menarik rasa iba dari orang. Dia pintar sekali bermain sandiwara. Lihatlah, Lihatlah wajahnya itu. Kasihan bukan? Kita merasa iba bukan? Itu hanya permainan saja. Nanti kalau kita lengah, kuping kita akan... Wah, ada yang datang. Siapa itu? Itu. kau eh, siapa? Hah? Apa yang akan kalian lakukan terhadap orang yang tidak berdaya ini? Eh, dia seorang pencuri. Dia telah mencuri ayamku. Dan dia telah mencuri makananku. Iya, Dia seorang iya. pencuri yang mengaku-ngaku iya. menjadi seorang penyair. Kan? Penyair Edan. Wah, apa buktinya bahwa orang ini mencuri? Kalian bisa membuktikannya? Kalian jangan menuduh orang sembarangan. Siapa kau ini? Mengapa kau cukup campur urusan kami? Yang jelas, aku orang yang masih berpikiran sehat. Dan aku bukanlah sekumpulan binatang-binatang hutan. Orang ajar? Hah? Dia telah menghina kita. Ya. Dia mengatakan bahwa kita adalah sekumpulan binatang-binatang hutan berdebak. bukankah benar apa yang kukatakan? Kalian main pukul seenaknya saja. Main gebuk, main hakim sendiri, main gigit, main tendang, dan main sikut seenak sendiri. Hukuman yang setimpal untuk seorang pencuri. Kami tidak akan berlaku sopan kepada seorang pencuri tengik seperti orang ini. Dia harus kami hajar. Kalian tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah pencuri. Tapi kalian telah mengambil tindakan kekerasan. Kalian semuanya bisa dituntut ke pengadilan. Kehadiran orang ini telah membuat onar desa kami. Dialah yang harus diadili. Sudahlah, kau tidak perlu ikut campur. Mengapa aku tidak boleh ikut campur? Hah, kau tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang itu. Juga dengan kami. Untuk apa ikut campur? Cepat pergi. Jangan ganggu kami. Awas. Sekali lagi kau berani menyentuh orang itu, aku akan bertindak. <laughs> Lucu sekali bukan? <laughs> Pada saat kita akan menghukum seorang pencuri, tiba-tiba ada seorang gadis muncul di tengah-tengah kita dan dia dengan berani melarang kita. Huh, Aku tidak mau dipermainkan. Kalau ya, kau mana? tidak mau minggir, bukan iya. salahku. Iya. Mau pergi atau tidak? Tidak. Apa? Mau pergi atau tidak? Apa telingamu sudah budak? Aku tidak mau pergi. Kuulangi sekali lagi. Aku tidak akan pergi dari sini. Kurang ajar. Kau telah menghina aku. Iya. Hah? Iya. Iya. Iya. alas. Gadis ini mempunyai simpanan juga rupanya. Dan dia rupanya mau pamer kepada kita. Kurang aja. Kau tidak perlu besar laga, saudara. Tak ada gunanya kau bertingkah di depanku. Aku tidak akan gentar kepadamu. Sekarang ayo, kau mau apa? Mau main pukul? Main tendang? Silahkan. Bagus, bagus sekali. Malu kalau sampai aku tidak bisa merobohkan seorang gadis remaja seperti ini. Bagus. Tunggu dulu. Aku akan bersiap-siap dulu. Ayo teman-teman. Kalian berdiri menjauh. Biar aku banting gadis ini di atas batu. Biar aku tindih tubuhnya yang montok dan pelit itu. Dasar mulutmu kotor. Mari sini. Kucuci mulutmu biar bersih. Eh, eh, eh. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Aku belum siap. Tunggu dulu. Lihat, rumah minum Laki-laki yang bertubuh pendek tegar itu segera menyerang ke arah Ayuandira. Dia melongo keheranan ketika serangannya gagal dan dengan mudah dapat ditepiskan. Laki-laki itu kembali menyerang dengan beringas. Pukulan-pukulannya datang beruntun dan kadang kala diseling tendangan-tendangan. Ayuandira melayaninya dengan tenang. Laki-laki itu bertambah penasaran karena serangan-serangannya selalu menerpa ruangan kosong. Bahkan beberapa kali tendangan Aiwan Dirat singgah di wajah ataupun di bagian tubuhnya yang lain. Setelah beberapa jurus berlalu, Aiwan Dira sudah kelihatan tidak sabar lagi. Buru-buru dia mengeluarkan kolek kayu mandana dan selendang kuning. Dan selanjutnya dia memainkan jurus-jurus emban gendong momongan. Pemilik rumah minum masih belum menyerah. Dia kembali menerjang dengan garang. Mampus kau! Iya! kupatahkan. Tanganmu akan kubuat remuk, baru kulepaskan. Aduh, aduh, ampun, ampun, jangan. Eh, tanganku jangan dipatahkan. Eh, tanganku hanya dua. Eh, kalau tanganku dipatahkan satu, tanganku yang lain bagaimana? Tanganmu akan kupatahkan dua-duanya, tahu? Supaya apa? Tahu? Supaya kau tidak dapat memukul orang seenak perutmu sendiri. Lihat, Orang itu sudah cacat. Dia tidak mampu melihat apa-apa. Tapi kau memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Kau ini manusia macam apa, ha? Kau keturunan apa? Ah, Ampun, ampun, aduh, ampun, aduh, aku sudah kapok, aku menyesal sekali. Lepaskan tanganku, aduh bingung. Kau keturunan apa, ha? Eh, eh. Keturunan manusia atau binatang? Ampun, aku keturunan manusia. Aduh, ah, aku keturunan manusia biasa. Kalau kau keturunan manusia, eh. ayo majulah ke depan. Kalau kalian tidak terima, kalian ingin membela nasib kawan kalian ini, majulah. Aku tantang kalian berkelahi. Ah. Bagus. Jadi kalian tidak bermaksud membela orang ini. Kalau begitu, aku bebas melakukan apa saja kepadanya, bukan? Hah, bagus. Memang sudah nasibmu, Pak. Mungkin sudah nasibmu kalau kau harus kehilangan tanganmu. Aduh, aduh, biung, aduh, ampun, ampun. Ah, jangan, Ayu, ah, jangan. Jangan. Aduh, biu! Ampun, Do. Ampun, aduh. Aduh, aku merasa bersalah. Aku, aduh. Aku memang bertindak sewenang-wenang. Ampunilah aku, Do. Sudahlah, sudahlah, ayo. Lepaskan dia. Aduh. Kasihan. Sepertinya dia sudah benar-benar kapok, ayu. Nah, rupanya nasibmu memang masih mujur. Tapi jangan coba-coba kau berani mengulangi perbuatanmu yang sewenang-wenang. Ya, ya, ya. Kau masih mempunyai mata yang lengkap. Kau tentunya dapat melihat penderitaan orang lain dengan lebih sempurna. Mengapa kau bertindak sewenang-wenang kepada orang cacat? Ampun, saya kapok. Aduh, saya tidak akan berani mengulanginya. Aduh, lepaskan tanganku, Nuk. Patah nanti tanganku. Aduh, Biu. Uh, sudah, sudah. Aduh. Jangan rintih rintih Sekarang kau boleh lepaskan. Eh. Iya. Kau tidak boleh pergi dulu. Tunggu di sini. Iya. Aku akan bicara dulu denganmu. Uh. Juga dengan kalian. Marilah kita selesaikan urusan ini secara baik. Aku ingin bertanya kepadamu. Apa alasanmu menuduh orang ini telah mencuri? Maaf. Eh, sebenarnya sebenarnya aku tidak mempunyai alasan untuk menuduhnya. Kalau begitu kau telah memfitnah. Kau tahu apa hukumannya memfitnah? Iya, iya. Fitnah adalah kejahatan yang paling keji. Karena kau telah memberikan kesaksian yang tidak benar kepada orang lain. Iya, betul, Dok. Aku mengaku bersalah. Aku telah hilap. Aku telah lupa diri. Kau orang dagang. Kau mencari keuntungan dari masyarakat di sekitarmu. Iya. Karena itu kau harus bersikap ramah, sopan kepada orang, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Nah, sekarang aku mau bertanya. Berapa kepeng kau telah dirugikan? Berapa harga makananmu yang hilang? Oh, tidak banyak, hanya satu setengah kepeng, Du. Ya, sudahlah, aku sudah merelakannya. Ah, tidak, kau tidak perlu kehilangan barang yang tidak semestinya hilang. Biarlah, aku yang akan menggantikannya. Oh, tidak, ah, ini. Aduh. Terimalah sebagai ganti rugi. Uh. Ayo, terimalah. Aduh tidak usah malu-malu. Uh, Bukankah kau tidak ingin rugi? Oh, ti tidak usah, Nduk. Aku sudah merelakannya kok. Biar saja. Terimalah. Kau tidak perlu berpura-pura. Oh. Aku tahu watakmu. Kau tidak ingin rugi, kan? Uh. Aku tidak ingin kau masih menyimpan ganjalanmu kepada orang buta ini. Uh. Ayo, uh. terimalah. Oh, iya, iya. Uh, terima kasih, Nduk. T -t Sebenarnya aku sudah merelakannya. Cepat, kantongi saja uang itu. Dan setelah itu, lupakanlah apa yang sudah terjadi. Dan kau harus mencabut tuduhanmu pada orang ini. Lihatlah, kau tentunya bisa melihat mana ada orang seperti ini mencuri makanan. Sedangkan berjalan saja dia sudah terseok-seok. Kau, sekarang kau. Katanya ayammu pernah hilang. Berapa harga seekor ayam? Oh, sudahlah. Biar saja. A aku... A aku tidak yakin ayamku dicuri orang buta itu. Hah, mungkin saja dia hilang sendiri di tengah hutan sana. Hah, biar sajalah. Kulihat tadi kau ikut memukuli orang buta itu. Kau pasti juga menuduhnya mencuri. Sekarang ini, terimalah. Dua setengah ringgit cukup? Oh, oh, maaf, saya saya tidak bisa menerimanya. <laughs> Sudahlah, saya saya sudah melupakannya. Saya memang bersalah. Saya telah memukul orang yang belum tentu bersalah, belum tentu mencuri. Saya saya menyesal ah. sekali. Terimalah, Pak. Aku pun tidak ingin kau menyimpan ganjalan kepada orang buta itu. Kau sudah memukulnya beberapa kali. Dan aku tidak ingin membela orang yang bersalah. Ayo, terimalah. Kau jangan berlagak sombong. Tadi kau memaki-maki orang buta itu. Kau memukulnya dan menendang wajahnya seenak perutmu. Sekarang kau tidak mau menerima ganti rugi. Kau ini sombong dan pengecut. Ayo, terimalah. Oh, iya, baiklah. Terima kasih, indu, Terima kasih. Bagaimana, Bapak Wali Kadep? Ah, syukurlah, ayo. Syukurlah kau telah dapat menyelesaikan perkara ini dengan baik dan bijaksana. Ah, nah, saudara-saudara, kalian tidak perlu heran Gadis ini namanya Ayu Wandira. Kalau kalian ingin tahu siapa dia, dia adalah putri Nyai Paricara dari desa Pasuruan Satu. Oh, benarkah kau putri Nyai Paricara, Ndu? Oh, kalau begitu, aduh, aku malu sekali. Sudah dua kali Nyai Paricara menolong keluargaku yang sedang sakit. Uh, dan beliau sama sekali tidak mau menerima imbalan apa-apa dari kami. Aduh, semua orang desa Pongging kenal baik nama beliau. Nama beliau begitu harum di desa Pongging. Juga di desa-desa lain di sekitar Pongging. Aduh, maafkan aku, Nduk. Maafkan aku orang yang tak tahu diri ini, Bu. Ah, sudahlah, Pak. Kau tidak perlu terpengaruh. Sekalipun aku bukan putri Nyai Paricara, kau tetap tidak boleh berlaku sewenang-wenang kepada orang lain. Oh, iya, iya. Kau harus dapat hidup dengan baik. Ah, mm, maaf. Aku tidak bermaksud mengajarimu. Tapi kelakuanmu kepada orang buta ini benar-benar tercelah, ah. Oh. Sama sekali tidak terpuji. Iya, betul, Nduk. Aku baru menyadarinya sekarang. Mungkin selama ini, selama ini aku hanya memikirkan keuntungan saja. Aku hanya memikirkan uang, uang dan uang terus. Sehingga aku lupa ada hal-hal yang penting yang harus kuperhatikan. Iya, aku juga minta maaf, Nduk. Aku juga pernah berutang budi kepada Nyai Paricara. <laughs> Aku merasa tidak enak. Aku malu. Tidak seharusnya aku berlaku kasar kepadamu. Berlaku kasar itu tidak baik, Pak. Tidak baik kau lakukan kepada siapapun juga. Terlebih-lebih lagi kepada orang yang lemah. Orang yang cacat dan tidak berdaya. Iya, iya, Ndu. Aku sekarang menyadari kesalahanku. Uh, sudahlah. Sekarang kalian bubar. Eh, bubar, bubar, bubar. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan di sini. Ya, ya. Sebaiknya kalian bubar saja. Perkara ini sudah selesai. Ayo, bubar semua. Ayo, ayo bubar. Ayo bubar semuanya. Akhirnya Arya Dwi Pangga menurut saja. Wandira kembali menuntun ayahnya menyusuri jalan-jalan di desa Pasuruhan satu. Wali Kadep berjalan di belakang mereka Tak lama kemudian mereka sudah memasuki halaman pondok kediaman Maisin. Ibu, ah, Ayu, syukurlah Ayu, kau sudah kembali nak. Ibu sangat cemas memikirkanmu, Ayu. Uh, apakah ibu tidak cemas sedikit pun terhadap ayah? Uh, Tuan Dwi Pangga, silakan duduk Tuan Dwi Pangga. Iya, terima kasih Nyai. Uh, lihatlah Bu, wajah ayah penuh luka. Pipinya dan matanya bengkak. Mulutnya tadi mengeluarkan darah. Ayah dipukul dan ditendang orang-orang desa Pungking. Ayah dituduh mencuri, Bu. Iya. Memang berat hidup di luar. Bukankah demikian, Tuan Dipangga? Benar, Nyai. Memang berat sekali untuk hidup di luar. Kalau Tuan tahu bahwa hidup di luar berat, mengapa Tuan meninggalkan Pasuruan satu? Aku... Aku tidak mempunyai pilihan lain, Nyai. Aku merasa Kehadiranku telah mengganggu kalian. Aku merasa telah menjadi penghambat di rumah ini. Aku telah menghambat hubunganmu dengan putrimu, Ayuandira. Aku tidak mau merugikan kalian, Nyai. Itulah sebabnya aku memilih pergi. Sekarang ayah tidak boleh pergi lagi. Ayah harus tetap di sini. Ayah harus tinggal di sini bersama kami. Cukup, Ayu. Sekarang bawa Tuan Dipangga ke ruangan biliknya. Ah, baik, Bu. Ayah, ayo kuantarkan ayah ke pondok belakang. Iya, Nduk. Iya. hati eh, hati-hati, ayah. pelan eh, pelan-pelan saja. Uh, di sini, eh. lewat sini. Uh, iya. Hati-hati, ayah. Iya. usah dipikirkan terlalu mendalam, Nyai. Nanti Nyai bisa sakit. Ah, benar, Nyai. Kalau Nyai ingin Ayu memperoleh kebahagiaan, eh, setidak-tidaknya Nyai harus tahu apa yang diinginkan bocah itu. Janganlah Nyai terlalu membatasinya. Janganlah Nyai terlalu mengekang keinginannya. Sebenarnya, aku tidak mempunyai persoalan apa-apa dengan putriku, Bapak Rakeh. Aku hanya menyayangkan mengapa Tuan Dipangga berada di tempat ini. Kehadirannya telah merusak hubungan kami. Semuanya akan tergantung Nyai. Ah, apa maksudmu Bapak Wali Kadep? Ya, maksud saya semuanya tergantung kebijaksanaan Nyai. Ayuandira itu masih polos sekali, Nyai. Memang, Nyai mempunyai ganjalan dengan Tuan Dipangga sehubungan peristiwa beberapa tahun yang silam. Tapi, apakah ganjalan itu juga dimiliki oleh Ayu? Kan tidak, Nyai. Iya. Ayu sepertinya tidak mau mengerti perasaanku. Bukan begitu, Nyai. Ayu ingin tumbuh seperti gadis-gadis remaja yang lain. Ayu ingin mempunyai seorang ibu, tapi dia juga ingin mempunyai seorang ayah. Tidak harus begitu, Bapak Wali Kadep. Banyak sekali anak dibesarkan oleh seorang ibu dan mereka mampu tumbuh serta berkembang dengan baik. Memang kehadiran seorang ayah sangat didambakan oleh setiap anak. Tapi ayah seperti Tuan Dipangga, apa artinya? Ah, mungkin bagi Nyai tidak ada artinya, tapi bagi Ayu. Benar apa yang dikatakan Wali Kadem. Ayu sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah betapapun keadaannya. Ayu tidak pernah menilai apa yang nampak di luar. Ayu masih sangat polos. Saya memahami perasaan Nyai. Memang rasa sakit yang cukup parah akibat perbuatan seseorang sulit sekali untuk dikibaskan begitu saja, Nyai. Ya, luka yang dalam bisa sembuh tapi bekasnya tidak akan pernah sembuh. Ah, tapi Nyai, kalau Nyai mau memikirkan dari sudut kepentingan Ayu, mungkin Nyai dapat mempertimbangkannya sekali lagi. Apa salahnya Nyai memaafkan kesalahan Tuan Dwi Pangga demi Ayu? Tidak, Bapak Wali Kadap. Setidak-tidaknya untuk sekarang ini, aku belum bisa menerimanya. Bagaimanapun juga hatiku masih sakit. Dan aku tidak bisa menceritakan kepada siapapun juga secara percis bagaimana rasa sakit itu. Terima kasih Bapak Wali Kadap. Terima kasih Bapak Rake Pamintihan. Setidak-tidaknya pendapat kalian bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Sekalipun, ya, rasanya susah untuk menyelesaikannya secara tuntas. Bagaimana rasanya, Ayah? Ah, sudahlah, Ayah tiduran saja. Jangan banyak bergerak dulu. Kepalaku berdenyut-denyut. Orang itu tadi menendang kepalaku keras sekali. Beberapa kali aku terbanting di tanah. orang oh, orang-orang desa itu memang pantas diberi pelajaran. Apalagi pemilik rumah minum itu. Sombongnya bukan main. Congkak, sombong dan congkak. Tapi ternyata dia pun seorang pengecut. Sudahlah Ayu. Semuanya sudah terjadi. Mungkin ini memang sudah menjadi nasibku. Dulu aku pernah malang melintang sebagai seorang pendekar. Aku keluar masuk desa. Namaku cukup menggetarkan di kancah dunia kependekaran. Jangankan untuk bertemu denganku. Siapapun juga jika menyebut namaku, mereka akan gemetaran. Aku datang dengan menyebarkan hawa maut, dan aku tidak pernah mengampuni korban-korbanku. Mereka semuanya binasa di tangan Arya Dwi Pangga. Ya, tangan-tanganku ini, tangan-tanganku ini telah berlumur darah sepanjang tahun. Tangan-tanganku ini telah banyak mengguratkan garis-garis dosa. Iya. Tangan-tangan ini dulu pernah perkasa. Tangan-tangan ini dulu pernah menyambar kepala orang dengan mudahnya. Tapi sekarang, sekarang tangan-tangan ini sudah menjadi loyo. Tangan-tangan ini sudah menjadi barang rongsokan yang tidak ada harganya lagi. Sekarang dunia menjadi terbalik. Dulu Arya Dwi Pangga ditakuti orang-orang desa. Dan sekarang Arya Dwi Pangga menjadi barang tertawaan, barang cemoohan, barang ejekan. Ya, begitulah hukum yang berlaku. Cakra manggilingan, dunia selalu berputar. Yang dulu berputar di atas, sekarang di bawah. Sekarang keperkasaanku benar-benar telah sirna. Nama besarku telah ambruk yang tinggal hanyalah seorang laki-laki buta, tak berdaya, hina dan nista. Sudahlah, Ayah. Apa gunanya Ayah meratap dan bersedih hati? Lebih baik sekarang ini Ayah tidur. Ayah harus istirahat. Uh, ayah kelihatan sakit sekali. Uh, uh, uh, kepalaku berdenyut-denyut, Ayu. Dadaku sakit. Uh, kalau begitu, Ayu harus minta tolong ibu. Tunggu ayah, Ayu akan minta tolong ibu agar membuat ramuan obat-obatan untuk ayah. Tidak Ayu, tidak usah. Jangan, biarkan saja. Nanti juga sembuh sendiri. Ah, iya, sembuh sendiri. Tapi kan lama. Ayu tidak ingin melihat ayah menderita seperti ini. Ayah harus segera diobati. Ah, tunggu ayah, ayah tiduran saja. Ayu akan menemui ibu. Dia tidak biasa menderita seperti kita, Ayu. Dia itu manja. Bukan. Dia bukan manja. Dia sakit, Bu. Sakit itu soal biasa. Ibu sudah biasa menghadapi orang-orang sakit. Tapi sakit yang diderita Arya pangkal lain jenisnya. Dia sakit jiwa, Ayu. Dia sakit pikirannya. Sakit seperti itu memang susah sembuhnya. Ayu, Bu. Tolong buatkan ramuan obat-obatan untuk ayah. Ibu akan membuatnya, Ayu. Tapi tidak sekarang. Besok pagi. Ah, ibu kejam sekali. Kalau melihat ibu seperti ini, Ayu tidak percaya ibu seorang tabib. Ayu, kau tidak usah berbicara ngelantur. Biarkan saja dia. Malam ini dia bisa tidur. Dan besok pagi, ibu akan membuatkan ramuan obat-obatan. Mengapa harus besok pagi, Bu? Kita mempunyai persediaan daun-daunan, akar-akar, dan biji-bijian yang cukup. Ibu bisa meramu obat itu sekarang. Mengapa harus menunggu besok pagi? Ayu tidak sampai hati melihat ayah menderita. Dia merintih kesakitan. Mata kirinya bengkak dan tubuhnya luka-luka. Dadanya memar. Ayah mengeluh. Katanya dadanya merasa sesak. Arya Dwi Pangga itu memang bukan seorang laki-laki dia gampang sekali mengeluh. Jadi, ibu tidak mau membuatkan ramuan obat-obatan untuk ayah? Ibu mau, Ayu. Tapi besok pagi. Ayu mau sekarang, Bu. Sekarang. Kau memaksa ibumu, Ayu? Tolonglah, Bu. Apa susahnya membuat ramuan obat-obatan? Ibu bisa mengerjakannya sekarang. Ibu tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Sebentar juga akan jadi. Ayo, Bu. Tolonglah. Kasihan ayah. Kalau ibu tidak mau mengobatinya, Ya, biarlah. Ayu yang mengerjakannya. Tapi tolonglah buatkan ramuan obat-obatan. Biarlah nanti Ayu yang akan memborehkannya ke tubuh ayah. Cukup, Ayu. Cukup. Ibu tidak senang melihat sikapmu ini. Kau sudah terpengaruh perilaku Arya di tangga Kau sudah ketularan suka memojokkan orang. Ibu tidak senang. Sudahlah. Biar ibu yang mengurusnya. Oh, apa maksud ibu? Kau tidak usah banyak bicara, Ayu. Lebih baik kau tidur sekarang. Biarlah ibu yang akan mengurus Arya di panggah. itu, Ayu? Ayu sudah tidur. Untuk apa kau bertanya-tanya tentang Ayu? Rupanya kau, Nyai. Maafkan aku. Bisakah kau duduk sebentar? Uh, ada apa, Nyai? Bisa. Bisa. Uh, aduh, sakit sekali rasanya dadaku ini. Eh, sudah, jangan mengatakan merintih dan merengek-rengek seperti seorang bocah. Aku akan mengobati luka-lukamu. Nyai, tidak usah. Aku tidak ingin merepotkanmu. Biar sajalah. Nanti juga sembuh sendiri. Aku mengerjakannya untuk Ayu, bukan untukmu. Cepat, buka pakaianmu. Aku akan memboreh tubuhmu dengan ramuan daun-daunan ini. Cepat, aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Aku juga harus istirahat. Baik, Nyai. Baiklah. Ah, sebenarnya, aku tidak ingin merepotkanmu, Nyai. Kau tidak usah basa-basi, Arya Dipangga. Kau tahu, aku mengerjakan ini semata-mata untuk Ayu Wandira. Iya, aku tahu, Nyai. Sebenarnya kau tidak mau mengobati aku. Bahkan mungkin kau tidak mau menyentuh aku lagi atau memandang wajahku lagi, atau berdekatan denganku. Aku memang tidak pantas didekati oleh siapapun juga. Tapi tidak apa, Nyai. Dan terima kasih sebelumnya. Kau harus berterima kasih kepada Ayu, bukan kepadaku. Iya, iya. Tapi karena Ayu tidak ada, kau menjadi gantinya, Nyai. Sudah, jangan banyak bicara. Kaisin segera memboreh tubuh Arya Dwi Pangga dengan ramuan daun-daunan. Tangan-tangannya bekerja dengan cekatan. Jari-jarinya yang halus dan putih dengan terampil memboreh hampir seluruh tubuh Arya Dwi Pangga. Ah, laki-laki ini. Laki-laki yang bernama Arya Dwi Pangga ini. Kalau tidak karena Ayu Wandira, aku tidak sudi melakukannya. Jijik aku melihat laki-laki ini. Kalau bukan karena Ayu Andira, aku tidak akan sudi menyentuhnya. Dia sudah mengotori hidupku. Dia sudah merobek-robek kesucianku. Aku benar-benar jijik melihatnya. Hatiku sakit. Bertahun-tahun lamanya hatiku sakit karena terluka. Dan sekarang, dan sekarang tangan-tanganku ini Tangan-tanganku ini harus memboreh tubuhnya. Ah, tangan-tanganku harus bekerja mengobati luka-lukanya. Ya, semua ini demi Ayu. Demi cinta dan kasih sayangku kepada Ayu Wandira. Aduh, sakit. Sakit sekali, Nyai. Sudah, sudah jangan diurut lagi. Sakit sekali. Sekarang, Kau boleh mengenakan pakaianmu lagi. Selamat malam, Arya Dupangga. Kau belum tidur, Ayu? Ibu tahu, kau belum tidur. Ah, bagaimana dengan ayah, Bu? Ayah. Uh, ayah. Oh, kok selalu menjemaskan orang itu? Uh, apakah luka-lukanya cukup parah, Bu? Uh, dia akan segera sembuh, Ayu. Tadi sudah Ibu katakan bahwa dia hanya manja. Dia suka aleman. Mungkin itu salah satu caranya menarik perhatian kita. Dia sudah hancur. Dia sudah merasa tidak berharga lagi. Dan karena itu, dia ingin menarik perhatian kita dengan tingkahnya yang macam-macam. Kau tidak perlu cemas, Ayu. Dia tidak apa-apa. Ibu sudah mengobatinya. Uh, kasihan sekali ayah. Dia benar-benar sudah hancur. Kasihan. Dia hampir saja mati dipukul orang-orang desa. Dia dituduh mencuri makanan, Bu. Dia memang seorang pencuri tengik, Ayo. Dia telah mencuri kebahagiaan kita habis-habisan. Oh, Bu, tidak bisakah Ibu bersikap lebih lunak kepadanya? Dia sudah cukup menderita. Dia tidak akan bisa membela dirinya lagi. Kasihan dia, Bu. Seharusnya Ibu bersikap lebih lunak kepadanya. Ah, kalau saja ibu mau bersikap lunak kepadanya, kalau saja ibu mau memaafkan ayah. Ayo, ibu tidak akan pernah memaafkan orang itu. Apa susahnya memaafkan kesalahan orang, Bu? Itu pekerjaan yang tidak sulit, tapi sangat mulia sifatnya. Bukankah ibu seorang tabib? Bukankah ibu terkenal seorang wanita berhati lembut dan mulia? Kau tidak perlu mencampuri urusan pribadi ibumu, Ayo. Kalau ibu tidak bisa memaafkan Arya Dwi Pangga, Tentu ibu mempunyai alasannya. Dan kau tidak akan pernah bisa mengerti alasan itu. Setidak-tidaknya sekarang ini. Ayu tahu. Ibu menaruh dendam kesumat kepada ayah. Cukup, Ayu. Ibu tidak mau bicara soal ini lagi. Mari kita tidur.